Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka'annaka taraha. Yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pelajaran yang terakhir kita telah membahas terkait dengan bab al-qiyam. Hukum berdiri di dalam salat. Dan telah kita uraikan perincian terkait dengan masail, permasalahan-permasalahan dan ahkam yang terdapat dalam bab ini. Di antaranya bahwasanya berdiri untuk menunaikan salat fardu ini hukumnya adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Kemudian dalam hadis disebutkan sholli qaiman. Hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari. Dan juga dinukilkan ijma' kesepakatan dari ahli ilm tentang rukunnya berdiri di dalam salat fardu. Dan barang siapa yang menyelisihinya dan tidak memenuhi berdiri di dalam salat fardu maka tidak sah salatnya. Kemudian faedah yang berikutnya yang telah kita jelaskan hukum berdiri di dalam salat sunnah. Adapun dalam salat sunnah hukum berdiri padanya adalah mustahab atau sunnah bukan termasuk dari rukun. Maka diperbolehkan ketika seorang menunaikan salat sunnah dalam keadaan tidak berdiri, duduk ataupun berbaring, walaupun dia mampu untuk berdiri. Namun apa? Namun pahala yang dia dapatkan setengahnya. Apabila dia berbaring maka seperempatnya dari orang yang berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kemudian faedah yang lainnya apabila ada uzur tidak mampu untuk berdiri di dalam salat sunnah maka pahalanya tetap sempurna. Dia akan mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana orang yang berdiri. Maka permasalahan yang sebelumnya tadi dikhususkan pada seseorang yang tidak memiliki udur. Kemudian faedah yang berikutnya adalah kita sebutkan bahwasanya di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat sunnah apabila apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikannya dengan duduk dalam keadaan beliau mampu berdiri tanpa udur maka beliau dikhususkan mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh alimah Muslim. Disebutkan di situ ajal walakinni lastu ahadim minkum. Ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, engkau menaikkan salat dengan duduk. Ya. Artinya para sahabat bertanya, engkau menunaikannya dengan duduk, maka pahalanya engkau mendapatkan setengahnya. Maka kata Rasulullah SAW, benar. Akan tapi aku tidaklah sama seperti kalian. Artinya ini diantara khususan Nabi SAW beliau mendapatkan pahala yang sempurna ketika menunaikan salat sunnah dalam keadaan duduk walaupun beliau mampu berdiri. Kemudian faedah yang terakhir yang kita sebutkan tentang permasalahan hukum imam <clears throat> yang melaksanakan salat bersama jamaah makmumin dan dia dalam keadaan duduk tidak mampu untuk berdiri dikarenakan udur atau yang semisalnya. Nanti akan insya Allah kita bahas pada bab yang akan kita baca. Dan kita jelaskan bahwasanya di sana terdapat khilaf di antara ahlu alam Dan wallahu taala alam. Adapun terkait dengan makmum, terkait dengan makmum atau sebelumnya terkait dengan imam, apakah diperbolehkan bagi seorang imam untuk mengimami sholat jamaah dalam keadaan duduk? Maka jawabannya adalah boleh. Dikarenakan hal ini telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal yang demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Beliau menyebutkan an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajada khiffatan min nafsihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu merasakan sakit pada tubuhnya. Faja'a hatta jalasa an yasari Abu Bakar. Namun beliau sallam mendatangi para sahabat masuk ke dalam masjid dan duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqalat maka Aisyah melanjutkan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas jalisan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat kaum muslimin mengimami mereka dalam keadaan duduk. Rasulullah sedang sakit. Wa Abu Bakar yaqtadi tadi bisolatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar berada di sebelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti solatnya beliau. Ya, jadi di sisi kanan atau kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala hmm, kanan. Beliau radhiyallahu taala anhu berada di sisi kanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bertakbir, Abu Bakar mengikuti takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin dan para makmum yang berada dalam salat tersebut mengikuti gerakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dari sini kita dapatkan faedah bahwasanya diperbolehkan seorang imam ya dia mengimami sholat dalam keadaan duduk dalam keadaan duduk dan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir mendekati wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masalah yang selanjutnya ini masalah yang keenam dari pertemuan yang sebelumnya masalah yang ketujuh bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh makmum yang mereka berada di belakang imam sholat dalam keadaan duduk. Apa yang mereka perbuat? Apakah mereka mengikuti duduk? Ataukah mereka berdiri? Ataukah mereka diberi pilihan untuk e, berdiri ataupun duduk? Pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan bahwasanya pendapat yang kuat adalah disunahkan ya disunahkan untuk berdiri ataupun duduk. Ini yang kita jelaskan. Nah. Dan di sana terdapat qaul yang lainnya yang menyatakan bahwasanya wajib untuk duduk. Imam duduk, maka wajib semua duduk. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Di akhir bab disebutkan wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Apabila imam salat duduk maka salatlah kalian semua dengan duduk. Nah, ini kaul, ini pendapat. Ya, nah. Kemudian di sana ada pendapat yang lainnya, pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya wajib untuk makmum seluruhnya berdiri. Ya, kecuali bagi yang mereka miliki uzur. Nah, dalilnya apa? Dalnya hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi. Para makmum sholat mengikuti Abu Bakar, Abu Bakar sebagai makmum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Ini kaul yang ketiga. Maka wallahu taala alam wal ilmu indallah yang rajih dari tiga pendapat ini bahwasanya yang mendekati atau yang kuat yang mendekati dengan dalil adalah pendapat yang ketiga. Yang menyatakan bahwasanya seluruh makmum wajib berdiri walaupun imam sholatnya duduk. Kecuali siapa? Kecuali yang memiliki uzur. Nanti akan kita jelaskan pada bab yang akan kita baca. Wallahu taala alam. Apa dalilnya? Dan inilah pendapatnya jumhur mayoritas ahlu ilm. Ini pendapatnya jumhur mayoritas ahlu ilm. Dalilnya adalah bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ini sebagai penghapus atau nasih dari hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Hadis Aisyah riwayat Al Bukhari dan Imam Muslim ya ini mansuh hukumnya mansuh terjadi sebelumnya dan datang hadis yang Aisyah yang setelahnya sebagai penghapus naam dan datang setelahnya dikarenakan syarat nasi dan mansuh ini harus ada takdim atau ta'khir ya dahulu dan mendatang nah wallahu taala alam dan kalau melihat secara umum dari ketiga pendapat ini maka pendapat yang paling kuat adalah dua dua pendapat. Yang pertama yang menyatakan bahwasanya wajib duduk. Kemudian yang kedua yang, yang menyatakan bahwasanya disunahkan untuk memilih. Ya. Namun dilihat kembali ketika dipelajari bahwasanya berdiri ini adalah rukun. Ya kan? Rukun dan tidak akan bergeser kecuali dengan uzur. Kecuali dengan uzur. Wallahu taala alam wal ilmu indallah. Jadi kesimpulannya bahwasanya apabila makmum bersama imam dalam keadaan sholat duduk maka tetap diwajibkan untuk berdiri kecuali dalam keadaan dia memiliki uzur syar'i. Kita baca di bab dalam kitab ini. Qala rahimahullahu taala salatul maridi jalisan Salatnya orang yang sedang sakit dengan duduk. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Kanat bi bawasirun." فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Berkata sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, dahulu aku memiliki sakit. Sakit wasir. Nah, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sakit ini. Bagaimana aku salat? Maka Rasulullah SAW menjawab, salatlah engkau dengan berdiri, perintah. Apabila engkau tidak mampu maka duduklah. Apabila engkau tidak mampu duduk maka berbaringlah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Wa qala aidan Sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'idun fa qala man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im wa man shalla na'iman wa fi riwayati muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya orang yang duduk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang salatnya berdiri maka itu yang utama. Dan barang siapa yang salatnya duduk, duduk maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang berdiri. Dan barang siapa yang salatnya tidur dalam riwayat yang lainnya berbaring muttaji' maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang duduk. Hadis yang sahih dengan sahabat yang sama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wal muradu bihi al-marid. Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah orang yang sakit. Nah. <clears throat> Faqad qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin. Faqala inna salatal qa'idi ala nisfi man salatil qa'im. Sahabat Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju pada perkumpulan para sahabat dan mereka salat dalam keadaan duduk dikarenakan sakit. Maka beliau menyebutkan sesungguhnya uh, orang yang sholatnya duduk, dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang berdiri. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Namun telah dita'lil atau dicacatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Imam Abu Hatim. Hadis ini mu'al, hukumnya adalah mu'al atau dhaif. Wajah min yang Abdullah bin Amr datang dari sahabat yang lainnya Abdullah bin Amr dengan lafaz annahu mara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli qa'idan. Faqala ya, faqala ya Rasulullah alam taqul salatul qa'idi nisfu salatil qa'im faqala na'am walakinni lastu ahadikum. Datang dalam riwayat yang lainnya yang sahih namun ya menjelaskan tentang kefiyah orang salat sunnah dalam keadaan duduk dan dikhususkan pada Rasulullah SAW beliau duduk mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa yang sebelumnya. Nah. Wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadah. Dan beliau melihatnya salat dalam keadaan bertelekan ya di atas bantal. Nah, bersandarkan di atas bantal. Jadi bantal itu posisinya di depannya. Dia sholat. Sedang sakit. Sahabat yang sedang sakit. Fa'akhadaha farama biha. Lantas Rasulullah mengambilnya dan menyingkirkannya. Bantal tersebut. Nah. Fa'akhada'u dan liyusalli alaih. Kemudian sahabat tadi mengambil kayu yang ada di sebelahnya. Diletakkan di depannya. Kemudian apa namanya dia gunakan untuk eh, menahan nah, menahan sholatnya ya untuk rokok sujud nah, diletakkan di depan ya fa'akhadahu faramabih Rasulullah SAW pun mengambilnya dan menyingkirkannya waqala dan beliau menyebutkan salli alal ardi ini ada salatlah engkau di atas tanah berdiri jika engkau mampu ya artinya engkau berdiri di atas tanah tanpa ada sandaran bantal ataupun kayu wa illa fa'au'im imaan kalau tidak mampu maka menunduklah ya dengan apa menurunkan kepalamu yaitu menunduk salatnya waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Al-Baihaqi atau bron dan yang selainnya. Dan hadis ini riwayatnya adalah mauquf. Ya, hadisnya adalah mauquf. Bukan marfu'. Ya, mauquf artinya disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah marfu'an dan datang riwayat yang marfu' dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi dan sanatnya sahih disebutkan di situ manis aminkum minkum ayyasjuda barang siapa yang mampu untuk bersujud juda maka dia sujudlah wa man lam yastati' dan barang siapa yang tidak mampu falayarfa yarfa' ila jabhatihi syai'a tidak mampu sujud maka janganlah dia meletakkan sesuatu untuk apa? Untuk mengangkat uh, kepalanya atau menahan kepalanya. Ya wallahu taala mungkin yang dimaksud adalah sujud untuk agar e, dia bisa menyentuh ke lantai atau ke tanah dengan perantara, bantal ataupun kayu. Ya karena dia tidak mampu sedang sakit. Nah, sedang sakit sehingga tidak mampu untuk sujud. Fala yarfa ila jabahati syai'an yusjud Maka janganlah dia meletakkan sesuatu untuk dia sujud padanya. Walakin ruku'ahu wa sujudahu yumi'u iman. Namun rukuklah dia dan sujudlah dia dengan menurunkan kepalanya. Ini seperti kaifiyah yang kita jelaskan pada salat sunnah. Ya, menundukkan kepala. Baik. Fa fi hadzal bab masail wa faid. Dalam hadis ini terdapat atau dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan dan faidah. Yang pertama adalah al-maridu fil Pengertian orang yang sakit secara bahasa. Pengertiannya adalah huwa man itallat sihhatuhu fi juz'in min ajza'i badanihi aw bi jami'i badanihi. Seseorang yang lemah kesehatannya pada sebagian anggota tubuhnya atau pada seluruh anggota tubuhnya. Ini pengertian sakit secara bahasa. Nah, wal maridu alladhi takallama bihil fuqaha fi hadzal bab dan pengertian sakit yang dibahas di dalam bab ini yang dibahas oleh para ulama al-fuqaha yang dimaksud adalah huwallazi yajidil masyaqqah asyadidah bil qiyam seseorang yang merasakan atau mendapati rasa berat yang sangat atau dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Nah, ini ini bobitnya. Ini bobit atau ketentuannya. Au yakhafa ayyazidal marad. Ini yang pertama. Yang kedua, atau dia khawatir sakitnya bertambah. Nah, dia tidak mampu sama sekali berdiri atau kalau dia berdiri khawatir sakitnya bertambah. Kemudian yang ketiga, au annahu yata'akhkhar asyifa. Atau dia merasa nanti sembuhnya akan terlambat. Nah, maka dengan tiga keadaan seperti ini, ya dengan tiga koid ini, nah, dia masuk dalam kategori sakit. Yang pertama dia tidak mampu berdiri, berat. Kemudian yang kedua kalau dia berdiri, dia merasa khawatir akan bertambah parah sakitnya. Atau yang ketiga, dia merasa kalau kesembuhannya akan terlambat. Ya, akan menunda kesembuhannya. Nah, maka di sini kita sebutkan al-masyaqqah syadidah. Ya, rasa berat yang benar-benar berat. Ya. Ini keluar padanya adalah masyaqqah yasirah. Keluar daripadanya adalah rasa berat namun ringan. Ya, ini kategorinya dia tidak atau dia sakit namun dia tidak masuk dalam ketentuan yang kita sebutkan tadi. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan faidah seseorang yang sakit itu bisa dalam keadaan berat syadidah, berat atau yang kedua lah yasirah, ringan. Nah, maka yang dibahas oleh al-fuqaha rahimahullah dalam bab ini adalah yang sakitnya berat sehingga dia tidak mampu untuk berdiri. Adapun sakitnya ringan seperti pusing, biasa. Ada pusing berat. Pusing biasa. Kemudian flu, batuk, atau yang semisalnya yang biasa dan dia mampu berdiri, maka ini tidak masuk dalam pembahasan bab ini. Maka dia tetap sholat dalam keadaan berdiri. Nah, namun apabila sakitnya itu dalam keadaan berat, pusing yang sangat berat sehingga dia tidak mampu berdiri. Ini dibahas. Masuk dalam pembahasan ini. Kemudian sakit yang sampai dia tertidur. Ya, sakit waliyadubillah, sakit jantung paru-paru atau yang semisalnya ini sakit-sakit yang berat yang dibahas oleh al-fuqaha dalam bab ini dan tiga ketentuan ini disebutkan oleh al-imam Malik kemudian Imam Ahmad kemudian Imam eh, Ishaq dan bahir dari madhab syafi'i dan ini adalah pendapatnya dari keumuman ahlu ilm mereka menyebutkan tiga koid ini dalam permasalahan sakit Kemudian kita ambil masalah yang ke kedua. Nah, tadi yang pertama adalah pengertian. Masalah yang kedua, mahiyya kaifiyatu salatil marid idza tawaffarat ba'du hadhihi al-quyud. Bagaimana kaifiyah atau tata cara salatnya orang yang sakit ketika dia terpenuhi dari salah satu ketentuan ini. Nah, yang pertama awalan an yusalliya qa'iman fa illam yastati fa qa'idan. Yang pertama adalah dia sholatnya berdiri. Apabila tidak mampu maka duduk. hadza mujma'un alaih. Ini termasuk dari hal yang telah disepakati oleh al-fuqaha. Telah disepakati oleh al-fuqaha rahimahumullah jami'an. Sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam An-Nawi, al-Imam Ibnu Qudamah dan yang selainnya mereka menukilkan bahwasanya seorang yang tidak mampu untuk berdiri maka dia duduk. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba dengan kewajiban kecuali sesuai dengan wus'aha, kemampuannya. Kemudian dalil yang disebutkan dari hadis sebagaimana disebutkan dalam bab ini. Shalli qa'iman fa illam tastati' faqa'idan. Salatlah engkau berdiri, ketika tidak mampu maka duduklah. Ini permasalahan yang kedua. al masala al tsalitsah permasalahan yang ketiga. Ya, jadi tadi adalah mujma', ijma'. Tidak ada khilaf dalamnya. Tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Permasalahan yang ketiga, ala ayyi hayatin yajlisu fiha. Bagaimanakah bentuk duduknya di dalam salat tersebut. Bagaimana dia duduk dalam salat tersebut. Ya, sekarang diperintahkan untuk salat berdiri tidak mampu maka duduklah. Kemudian bagaimana kaifiah duduknya? para ulama fi sifatil julus. Ya, para ulama mereka berselisih pendapat tentang sifat duduknya ini. Warajih wal ilmu indallah, pendapat yang rajih wal ilmu indallah annahu yajlisu ala ayyi syai'in istata'a wa kaifa ma tayassaralah. Dia duduk dengan berbagai jenis bentuknya yang dia mampu dan mudah baginya. Nah, dan mudah baginya. Walaysa hunaka dalilun sahihun ala tahdid sifatil julus. Dan di sana setelah dibahas oleh para ulama al-fuqaha mereka tidak mendapati ada satupun hadis yang sahih yang menjadi batasan enam atau ukuran sifat duduk tertentu. Tidak ada. Ada diriwayatkan dalam beberapa hadis Ra'aitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku melihat Rasulullah Wasallam salat dalam keadaan mutarabbi'. Mutarabbi' yaitu bersila. Ada. Namun hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Nah. Kemudian dalam sifat yang lainnya diambil dari e, kaifiyah salat fardu secara umum di mana beliau yaftarish yusalli muftarisan salat dalam keadaan iftirosh. Iftirosh adalah seperti duduknya salat tahiyat pertama ya salat tahiyat pertama ya ayan siba nam an siba rijlahul yumna wa yaftaris rijla, rijlahul yusra wa yaq'udu 'alaiha nam iftiras adalah seseorang menegakkan kaki kanannya kemudian uh, dia menghamparkan yaftaris menghamparkan kaki telapak kaki kirinya wa yaq'udu 'alaiha dan dia duduk di atas di atas telapak kaki kirinya. Ini iftirash. Nah, kaifiyah yang lainnya diambil dari uh, enam salat fardu secara keumuman dengan julus atau jalsah tawarruk. Duduk tawarruk. Ya. Ayat sibari jalahul yumna. Nah. Wa yadkhul rijlahul yusra tahta al-yumna. Nah, wa yaq'udu 'alal ard. Seseorang menegakkan kaki kanannya. Nah, telapak kaki kanannya. Kemudian meletakkan telapak kaki kirinya di bawah kaki kanannya dan dia duduk di atas lantai. Atau ini adalah cara duduk tahiyat kedua. Nah, jadi ada tiga sifat di sini. Yang pertama hadisnya matruk, ya, nah, kemu, eh, mungkar, nah, mungkar, doaif, yang dua kaifiah lainnya ini diambil dari sifat salat fardu secara umum, bukan pada salat orang yang sakit secara khusus. Maka dari sini para ulama mereka menyimpulkan tidak ada sifat tertentu di dalam duduknya orang yang sakit ketika sholat tidak ada. Maka dia duduklah dengan semudah dia dengan duduk yang dia bisa. Nah, insya iftarasha atau tawarraka au tarabba'a au ghairiha. Kalau dia mampu, dia duduk bisa dengan iftirash, tawarruk atau dengan bersilah mutarabbi'an. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah kemudian Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dan mereka menyebutkan fal amru fi hadza wasi' permasalahan dalam bab ini adalah luas luas kembali kepada dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Kemudian selanjutnya wa yumi fi ruku'ihi wa sujudihi wa yaj'al sujudahu akhfat min ruku'i. Dan dia ya dalam rukuknya atau sujudnya melakukan imaan, menurunkan kepalanya. Ya, nurunkan kepalanya dan sujudnya lebih turun. Wallahu taala alam ini kaifiyah dalam salat duduk ketika sakit. Taib. Yang berikutnya, yang kedua, tadi yang pertama. Nah, yang kedua, illam yastati' qa'idan fa innahu yusalli muttaji'a. Keadaan yang selanjutnya adalah apabila tidak mampu duduk. Nah, seorang sakit parah sudah tidak mampu duduk. Nah, duduk masih berat. Nah, maka bagaimana dia sholat? Yusalli muttaji'a. Maka dia sholat dalam keadaan berbaring. Nah, ini syariat e, datang dengan memudahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika dalam keadaan-keadaan yang dia tidak mampu menunaikannya, maka di sana ada solusi-solusi. Nah, maka ketika dia tidak mampu duduk, berbaringlah. Sebagai disebutkan dalam hadis, fa illam yastati' fa'ala janbin. Hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari. Apabila dia tidak mampu maka berbaringlah. Taib. Al-mas'alah ar-rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Nah. Mahiyah sifat salatul muttaji'. Bagaimanakah sifatnya salat orang yang berbaring? Bagaimana sifat salatnya orang yang sakit dalam keadaan berbaring. Annahu yusalli ala janbin. Dia melakukan sholatnya di atas uh, janbin, ya. Nah, sisi kanan atau sisi kiri. Miring ya. Kanan atau kiri. Dalilnya apa? Fa illam yastati' fa'ala janbin. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa'ala janbin. Karena hadis ini penting sekali. Penting kita ingat. Nah, suatu waktu ketika kita perlu, ya kan? Kita teringat dengan hadis ini. Nah, kemudian ketika kita ingin memberikan kepada orang pun kita teringat hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari, salatlah engkau berdiri. Kau tidak mampu, duduk. Kau tidak mampu, berbaringlah. Nah. Kemudian bagaimana kaifiah berbaring ini? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Man ajiza 'anil qu'udi fa innahu yusalli 'ala janbihi. Barang siapa yang tidak mampu duduk maka dia salat dari atau di atas sisinya. Mustaqbilal qiblah biwajhi. Nah, dan dia menghadapkan ke kiblat wajahnya. Nah, wa hadza qawlu Malik wa Syafi'i wa Ahmad li haditsi fa illam yastati fa 'ala janbin. Fa 'indal jumhur dan menurut mayoritas al-fuqaha rahimahumullah al mustahabbu an yusalli ala janbihil aiman. Menurut jumhur yang disunahkan adalah dia berbaring ke sisi kanan. Ke sisi kanan, wajahnya menghadap kiblat, kakinya menghadap kiblat. Ya, mustaqbila biwajhi al kiblah warijlahu ilaiha. Dia menghadapkan kiblat wajahnya dan kedua kakinya. Nah, sekarang bagaimana kaifiahnya? Ada yang bisa nyontohkan? Ayo. Fadl. Salah. Itu nanti, itu kafe yang keempat nanti. Eh, tafadhol, Mbak. Ini anak sebutin ai kama yaf'al mauta fil lahad. Sebagaimana yang diperbuat orang-orang yang mati di dalam liang lahatnya. Insyaallah kita siap-siap untuk mati kan? Nah. Paling tidak sudah tahu bagaimana nanti akan posisi tidur kita. Fil lahad. Ya. Wajahnya Naam. <clears throat> Ini kepala. Ini kepala, kaki. Faham? Kiblat di sana. Seperti ini posisinya. Ya, ini terlentang dimiringkan ke kanan. Ya. Taib itu kaifiyah sholat berbaring. Nah, bagaimana ruku dan sujudnya sama seperti ketika duduk. Yumiu imaan. Ketika ruku dia yumi, kemudian ketika sujud yumiu imaan akhfad min ini, lebih turun daripada rukunya. Nah, kemudian tanbih di sini terlewatkan bahwasanya ketika sholat eh, dalam keadaan duduk maka ketika tiba tasyahud, disunahkan untuk kembali ke posisi tasyahud. Kita duduk dengan berbagai kefiah kan, yang kita mampu. Entah mutarabi atau selanjar kakinya, nah, terlentang, nah, dalam kan duduk. Ketika posisi tasyahud maka disunahkan untuk mengambil posisi tasyahud pertama ataupun yang kedua. Nah, wallahu taala alam. Kemudian berbaring telah kita jelaskan tadi. Tayyib. Kita adzan dulu. Sudah. Baik. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Mumti' beliau menyebutkan al-mustahabbu ala janbihi ma tayassara kalau tadi disebutkan uh, Imam An-Nawi dari jumhur bahwasanya yang sunnah adalah menghadap ke kanan. Namun Syekh Thaymin memberikan faedah yang selainnya bahwasanya yang sunnah adalah yang dia mudah baginya. Nah, jadi bisa seperti ini kalau mampu ini kepala, kaki, kemudian sisi kiri. Ya kan? Sisi kiri, kepala, kaki. Seperti ini. Nah. Al-muhim wajah dan kakinya menghadap ke kiblat. Ini cara yang ketiga. Taib. Kita masuk pada cara yang keempat. <clears throat> masih di permasalahan yang keempat, ya, masih di permasalahan yang keempat. Illam yastati' ala janbin fa innahu yusalli mustalqiyan ala dhahrihi. Kalau dia tidak mampu sholat berbaring menghadap kanan atau kiri, maka dia sholat dengan mustalqiyan ala bohri. Dia sholat dengan terlentang. Ya. Seperti apa? Seperti orang yang tertidur. Seperti ini. Nah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala Beliau menyebutkan dalam al, kita, kitabnya Al-Majmu' kama jaa fil hadits ya Ibnu Umar inda Darqutni Ya beliau menukilkan dari hadis yang uh, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar dalam riwayat Ad-Darqutni. Beliau menyebutkan yusalli mustalqiyan ala qafahu tali qadamahu al-qiblah. Ya ini sebuah hadis. Naam. Allah taala alam secara sanatnya disebutkan di sini sahih. Ya. Nah, namun ketika dicari masih belum ketemu. Nah, disebutkan oleh Nawawi dalam kitabnya Majmu' hadis ini memiliki kedudukan sahih yusalli mustalqiyan ala qafahu tali qadamahu al qiblah. Dia melaksanakan salat dengan terlentang. Ya, tidur di atas pundak maksudnya terlentang. Nah. Kemudian eh, wajah dan kakinya itu mengarah ke kiblat. Ya, jadi wajah kaki ke sana. Nah, jadi posisinya seperti ini sekarang. Ini kepala, kaki seperti ini. Nah, sebagian orang menyebutkan dia mengangkat sedikit kepalanya ya dengan memberikan sandaran seperti ini dia sholat Allahu Akbar nah kemudian dia teruskan kalau dia mampu yumi yumi nah wallahu taala alam ini cara yang keempat disebutkan di sini oleh al Imam Al Mardawai dalam kitabnya Al Insaf amma idza lam yaqdir ala salah ala janbihi fa inna yusalli ala dhahri bila niza' apabila dia tidak mampu berbaring maka dia sholat dengan terlentang dan ini tidak ada khilaf sama sekali Nah, wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, keempat kaifiyah ini semuanya telah warid sahih datang dari hadis. Keempat kaifiyah ini. Yang pertama berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, kalau tidak mampu maka terlentang. Ya dengan kaifiyah yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu taala alam. Nah. Permasalahan yang berikutnya al-masalah al-khamisah ya permasalahan yang kelima. Bagaimana sholatnya? Orang yang tidak mampu melaksanakan keempat tata cara ini, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu ini orang sakit ya, tidak mampu berbaring, tidak mampu terlentang. Bagaimana kefiah sholatnya mereka? Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. <laughs> Agak panjang nanti. Agak panjang. Allahu taala alam. Tapi insya Allah untuk berikutnya hari besok. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.